adzan asar gak moro kerungu adzan maghrib gak dateng kerungu adzan nisa, yo gak diparani kerungu adzan subuh malah melungker ora kudu moro iku berarti hati ini mati suwe-suwe sing adzan nesu sing adzan jengkel lah yo iya, lah yo iya. wong TPI gitu, lho wong Tanjung Ujang gitu, lho pancen yo kereken ambek sintai dipanggil waktu duhur nggak dateng diceluk waktu asar ya ndak moro diceluk waktu maghrib ya rateko teko dipanggil waktu isya ya gak moro dipanggil waktu subuh ya gak moro sing dan jengkel akhirnya azan jam songo isuk ben volume polke speaker pah wanter Allahu akbar azan burung mari azan durung rampung wong rong kampung teko kabeh ngamuk-ngamuk sing ngadzan dilok ke sampan gue apa edan kok jam songo gak waya banter kok adzan dibanter-banterke jare sing ngadzan ya sing edan yo ya sampean tak celo waya dhuwur ora teko tak celo waya asar ora teko tak celo waya maghrib yo ya ora moro tak celo waya isya yo ora moro tak celo waya subuh yo ora moro lah bareng tak celo jam songo ora wayahe kok do teko iki kira-kira menurut sampean sing edan iki sing ngadan apa sing teko padha edane lah untuk menghidupkan hati yang mati itu caranya apa dawaul qulub allati tamut dzikril hayyil ladzi la yamut Wae mesti ora ngerti ndelok plong-plong ngomong obate ati sing mati iku kelawan nyebut zat kang moho urip kang ora mati obatnya hati yang mati itu adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka berbanyak zikir